satu rahmat dari rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit atau dari awan. Di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa tetesan-tetesan hujan itu adalah merupakan bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang padanya terdapat malaikat-malaikat Allah yaitu air hujan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghidupkan bumi yang kita pijak ini sehingga segala hal yang dibutuhkan oleh hajat kita sebagai manusia tumbuh dari bumi ini yang kemudian diolah oleh manusia dengan akal-akal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala maka berlangsunglah kehidupan manusia oleh karena itu salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan ketika turunnya hujan untuk kita berdoa Allahumma shayyiban nafiah ya Allah curahkanlah hujan yang bermanfaat. Curahkanlah hujan yang memberi barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu barakallahu fikum ketika dilandasi dengan takwa Allah. Ketika dilandasi dengan takwa Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang barokah dari langit lalu bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat bapak-bapak sekalian dan para ibu-ibu yang saya muliakan dan para hadirin wal hadirat yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang singkat ini saya ingin kebutuhan biologis kita semua barakallahu fikum yeah. di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa-jiwa kalian dan menciptakan pasangan-pasangannya yakni menciptakan Adam alaihissalam lalu setelah itu Allah menciptakan Al-Hawa sebagai istri Adam alaihissalam lalu dari kedua jiwa ini berkembang biak menjadi jiwa yang banyak Tujuannya apa kata Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha agar kalian bisa hidup bahagia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah yaitu Allah jadikan di antara kalian kasih dan sayang. Sesungguhnya hal yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar kaum yang mau berpikir, bagi kaum yang mau berpikir dengan akal yang sehat, bahwa pensyariatan Tujuan utama darinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melenggengkan kehidupan manusia di muka, di muka bumi ini sehingga manusia ini tidak punah, tidak habis. Oleh karena itu pada ayat di Mukaddimah yang kita bacakan dan itu salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk dibacakan dan disebut sebagai khutbatun nikah. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari tiga ayat, ya Rabbakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap manusia, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما dan ayat yang ketiga ya ayuhan nasu taqu rabbakumul min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana wahai seluruh manusia pada ayat yang pertama dan kedua Allah menyeru khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Bertakwalah kepada Allah. Pada ayat yang ketiga Allah menyeru seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taku rabbakum. Wahai seluruh manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Yang menciptakan jiwa-jiwa kalian. Lalu kemudian menciptakan dari jiwa-jiwa itu yakni Adam dan Hawa menjadi rijalan katsiran wa nisa'a menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak, maka bertakwalah kepada Allah. Allah mengulangi kembali perintah untuk bertakwa kepadanya. Allah ditasa'ulu nabihi wal arham yang kalian semuanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah pula untuk menjaga rahim-rahim kalian yakni silaturahim kalian hubungan sosial di antara kalian Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian adalah yang mengawasi kalian semua. Yang mengatur kehidupan kalian semua. Maka perhatikan ma'asyarul muslimin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa di antara tujuan-tujuan dari pernikahan itu yang pertama adalah hifdzun nasal, hifdzul walad, yaitu memelihara keturunan, memelihara anak agar manusia ini tidak punah, tidak habis dalam kehidupan bumi ini. Dan tentunya semua agar itu dilandasi dengan takwa Allah untuk menjaga agama setiap manusia ini dengan pernikahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dan hawa nafsu kepada hal yang tidak dihalalkan oleh Allah sehingga disyariatkanlah pernikahan yang sah yaitu melalui ak akdun nikah ijab wal qabul sebagaimana yang telah berlangsung yang telah kita dengarkan tadi maka pada kesempatan yang berbahagia ini ma'asyarul muslimin saya ingin membacakan sedikit dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mungkin seluruh kaum muslimun mengetahui hal ini yakni terkait dengan Imam Al-Ghazali dan juga kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang beliau di awalnya berpaham Sufiyah namun setelah itu beliau membaca kitab Imam Sahih Al-Bukhari lalu beliau bertobat kepada Allah dan mempelajari dan menekuni tentang ilmu hadis di dalam Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah. Lalu kemudian beliau mengatakan seakan-akan umur saya selama ini sia-sia. Setelah saya memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al Imam Al Bukhari bukan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya yang beliau jalani. Beliau mengatakan terkait dengan pernikahan dan tujuan maksud daripada pernikahan dalam syariat Islam kata beliau innal lizawji khamsu fawaid bahwa dalam pernikahan itu ada lima manfaat. Pertama al-walad, yaitu menjaga anak keturunan. Yang kedua wakasir syahwah, mematahkan syahwat. Maksudnya menghindarkan syahwat ini dari hal yang diharamkan dan disalurkan kepada hal yang halal sehingga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga tadbirul manzil. Dalam pernikahan membentuk sebuah rumah tangga yang baru, kehidupan yang baru, pola hidup yang baru. Yang ketiga, wakasratul asyirah, memperbanyak kerabat keluarga. Karena dengan akad nikah terjalin keluarga antara pihak lelaki dan mempelai perempuan. Sehingga disebut dengan hubungan musoharah sekeluarga semakin banyak. Semakin meluas hubungan kerabat. Kemudian yang keempat atau yang kelima kata Imam Al-Ghazali rahimahullah mujahadatun nafs bil qiyam bi zaujat yaitu melatih masing-masing mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk berjihad terhadap dirinya sendiri di dalam menjalani kehidupan yang baru. Bagaimana seorang suami terhadap istrinya, dalam kepemimpinannya. Yang Allah Ta'ala mengatakan, al rijal qawwamuna ala nisa, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, wa bima anfaku min amwalihim. Bahwa kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap istri-istrinya dari kaum wanita. Dengan dua sebab. Yang pertama, faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Keutamaan yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan pada kaum lelaki, yaitu dalam dua hal. Dalam sisi fisik, kaum lelaki itu lebih kuat daripada kaum wanita. Pergerakan kaum lelaki itu lebih lincah, lebih gesit daripada kaum wanita. Ini sebab yang pertama sehingga Allah mengangkat kaum lelaki itu sebagai pemimpin atas kaum wanita. Yang kedua, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena sebab yang mencari nafkah itu kaum lelaki. Karena nafkah kaum lelaki yang dia nafkahkan kepada istrinya. Maka dengan itu, kaum lelaki dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin terhadap kaum wanita. Demikian pula kaum wanita. Bagaimana dia menjadi seorang istri yang senantiasa mentaati suaminya. Yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan suaminya. Saya ingin menyampaikan salah satu riwayat hadis asar dari seorang tabi'in jalil di zaman muridnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya tabi'in yang bernama Asma bin Kharija Al-Fazari rahimahullah ketika anak perempuannya menikah maka dia memberi nasihat khusus kepada anak perempuannya ketika dia membawa untuk mempertemukan dengan suaminya. Beliau mengatakan dalam ucapannya, Ya bunayyatu, innaki kharajti minal ushi alladhi fihi darajti. Sesungguhnya engkau wahai anak perempuanku, engkau keluar dari tempat tinggalmu yang biasanya. Fasirti ila firasin lam ta'rifihi. Engkau beralih kepada tempat tinggal atau kepada rumah yang engkau belum mengenalnya. yakni kehidupan yang baru. Yang selama ini dia hidup bersama kedua orang tuanya. Lalu berpindah di bawah naungan suaminya. Maka perhatikan hal ini. Fakuni lahu ardon yakun laki samaan. Jadilah engkau wahai anakku seperti bumi di sisi suamimu sehingga suamimu akan menjadi seperti langit. Bumi adalah yang dipijak, langit adalah yang menaungi istri menjadi seperti bumi, yakni memperhatikan, melayaninya dengan baik. Oh, Tuhannya. Lalu memilang bumi istri dan jadilah engkau seperti hamba mimu itu akan menjadi seperti iman yakni tiang yang mengokohkanmu yang menguatkanmu. Wa kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah engkau seperti budak wanita di sisinya, maka suamimu akan menjadi seperti lelaki atau budak lelaki. Yakni dia akan memperhatikan dan melayanimu dari kebutuhan-kebutuhanmu, memimpinmu dan wala tulhifi bihi fayaklaka. Jangan engkau cuek dengannya. Jangan engkau menyempitkan keadaan suamimu sehingga suamimu akan membencimu. Wala taba'adi anhu fayansaka. Jangan engkau menjauh dari suamimu lalu suamimu nanti akan melupakanmu yakni menceraikanmu. Wa indana minka fadnini minhu. Jika suamimu mendekat kepadamu, maka engkau mendekat pula lah kepadanya. Dan jika suamimu marah, maka bersabarlah wahfadhi anfahu wa samtahu ainahu. Jagalah hidungnya, wasam'ahu pendengarannya dan pandangannya. Jangan engkau menjadikan dia mencium sesuatu yang busuk atau yang jelek. Wala hasanan. Dan jangan engkau memperdengarkannya kecuali yang baik dan kepada hal-hal yang indah. Barakallahu fikum, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya seorang wali dari kaum mempelai wanita untuk menasehati dan mewasiatkan kepada anak wanitanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui maksud dan tujuan daripada an-nikah pernikahan selain daripada menjaga nasab itu tadi yakni melayani suaminya berdandan di hadapan suaminya agar suaminya senang dan cinta kepadanya sehingga melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Juga di antara tujuan pernikahan itu menjaga agama masing-masing, menjaga nasab. Jangan sampai nasab ini menjadi tidak jelas karena perzinahan, karena perselingkuhan. Maka dengan akad pernikahan menutup semua pintu-pintu itu. Barakallahu fikum. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi di antara tujuan dan maksud dari pernikahan pula adalah menjaga akal manusia agar akal manusia senantiasa dalam kestabilannya sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang karena sebab kehidupan yang bebas terjadi apa yang terjadi rusaknya akal-akal manusia para pemuda-pemudi dengan berbagai penyelewengan-penyelewengan syariat Islam mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan. Karena sebab tidak ada istri yang melayani dia. Atau sebaliknya, tidak ada suami yang menjadi pemimpinnya. Sehingga masing-masing bebas. Maka subhanallah, ini kemuliaan Islam. Kesempurnaan Islam datang membawa segala kebaikan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin Semua itu adalah terwujudkan bagi kaum yang mau berfikir, yang mau menggunakan akalnya dengan baik. Oleh karena itu yang terakhir sebagai penutup dari nasihat yang singkat ini, saya ingin membacakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita semua untuk menegakkan mewujudkan pernikahan ini. Kata beliau, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati fa alaihi siyam fa innahu lahu wija. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para kaum lelaki, segeralah menikah Barang siapa yang mampu di antara kalian menikah, nikahlah dengan cepat. Karena itu kata Rasulullah SAW, Ahsanu lil faraj, agaddu lil basar. Akan menjaga farji kemaluan dan akan memelihara pandangan. Jadi kata Nabi SAW, dengan pernikahan itu, farji kita terpelihara dan pandangan kita terjaga dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bagi yang tidak mampu kata beliau alaih salatu wassalam, fa lahu fa bisawb. Baginya untuk berpuasa. Puasa ini sebagai obat. Tujuannya adalah wijaan sebagai obat bagi dia yang menghindarkan dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita diberi nikmat oleh Allah untuk dimudahkan bisa menikah, bisa melakukan akad pernikahan, maka ini adalah ibadah ibadah, suapan nasi, makanan yang kita berikan pada istri kita dan anak kita, semua akan bernilai sodakah, bernilai ibadah dalam syariatul Islam. Bernilai ibadah dalam syariatul Islam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk menegakkan sunnah ini. Yaitu menikah. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang istri setelah dia menikah memiliki keutamaan yang besar. Salah satu keutamaan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau wanita itu istri telah sholat khomsah, telah sholat dengan lima waktu sholat, wasoma syahroha, dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, wa hafidat farjaha, dan dia menjaga farjinya, yakni tidak selingkuh, tidak menyeleweng. Dan yang terakhir, wa taat zaujaha dan dia mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengatakan kepada wanita ini, istri ini, "Udkhuli al-jannati min abwabil jannati tsamaniyati aina syi'ti." Wahai sang istri, masuklah engkau ke dalam surga Allah melalui dari delapan pintu surga di mana saja yang engkau inginkan. Dari delapan pintu surga dari arah mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Pintu surga delapan ini tidak sembarang. Ya. Ada yang masuk melalui surga karena dia ahli sholat, ahli puasa, orang yang komitmen dalam syahadatainnya, melalui haji, melalui zakat, ada yang masuk dari semua pintu. Salah satunya adalah istri wanita yang soleha yang mentaati suaminya. Demikian wallahu taala alamu bisawab. Kita mendoakan kepada kedua mempelai semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keduanya di dalam kehidupan yang baru, dalam rumah tangga yang baru. Kita mendoakan dengan doa yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau dan memberkahi kalian berdua, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil bihamdik. Ashadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu Akhiru da'wanan alhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.